Nah, sekarang kita berkumpul di tempat ini untuk mengkaji sebuah masalah yang katakanlah menjadi sumber kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat yaitu ilmu yang kita kata al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ketika menafsirkan ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau katakan zakal ilm. Ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan jagalah diri-diri kami dari api neraka. Itulah ilmu kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan yang bisa menyelamatkan kita dari azab neraka itulah ilmu. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Miftahud dari Sa'adah. Kata beliau, "Ma min madhin fil Qur'an" illa wa huwa min thamratil ilm wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl tidak ada satupun pujian di dalam Al-Qur'an kecuali itu merupakan buah dari ilmu dan tidak ada satupun celaan di dalam Al-Quran kecuali celaan itu merupakan buah dari kebodohan. Jadi kalau ada satu ayat dalam Al-Quran yang memuji orang tertentu, Allah memuji orang bertakwa, orang beriman, orang beramal soleh, orang yang berbuat kebaikan. Oleh Allah dipuji. Kenapa? Karena kebaikan yang mereka lakukan Kebersihan hati yang mereka miliki Sehingga melahirkan banyak kebaikan untuk dirinya Ataupun untuk manusia lain Dan ketakwaan, keimanan, amal soleh, kebaikan Itu semua merupakan buah dari ilmu Tanpa ilmu Seseorang tidak mungkin beriman Tanpa ilmu seseorang tidak mungkin bertakwa. Tanpa ilmu seseorang tidak mungkin beramal soleh. Kenapa? Karena apa yang dimaksud dengan amal soleh? Amal soleh itu aplikasi atau perwujudan atau pengamalan dari ilmu. Itu amal soleh. Berkata Abu Darda radhiyallahu an, Kata Abu Darda, perkataan Abu Darda ini bisa kita temukan dalam kitab Sunan Ad-Darimi. Ini dikutip oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtan dalam kitab Al-Hikmah fi Da'wati ila Allah Ta'ala. Abu Darda menyatakan la takunu taqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amilan Kata Abu Darda, kalian ini tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa sehingga kalian berilmu. La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak bisa akan menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Menunjukkan takwa itu lahir dari ilmu. Kenapa? Kita kembali kepada definisi takwa. Umumnya takwa didefinisikan oleh para ulama dengan definisi imtithalu awamiri wajtinabu nawahi. Melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan itulah takwa gitu ya. Jadi orang yang bertakwa orang yang melaksanakan semua perintah Allah menjauhi semua larangan. Untuk bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan Butuh ilmu apa tidak? Perlu ilmu. Ilmu apa saja perintah Allah. Bagaimana cara melaksanakannya. Dan bagaimana caranya agar pelaksanaan dari perintah itu berkualitas tidak asal-asalan. Itu semua dibutuhkan ilmu. Salah satu contoh umpamanya perintah Allah sholat. Apakah untuk bisa melaksanakan sholat yang bagus, yang berkualitas, yang ikhlas, yang khusyuk dibutuhkan ilmu atau tidak? Jelas butuh ilmu. Bagaimana gerakan-gerakan sholat yang benar sesuai dengan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau menyatakan solu kamaro aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Untuk bisa mengetahui cara sholat Nabi SAW dibutuhkan ilmu. Cara angkat tangan bagaimana, cara sedekap bagaimana, cara ruku, cara sujud. Kalau enggak nanti asal-asalan. rukunya asal-asalan, sujudnya asal-asalan, terkena dengan larangan dalam ruku, dalam sujud nanti. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la tujziu salatu salatun tidaklah sempurna salat seorang la yuqimur rajulu sulbahu fir ruku'i wasujud orang yang tidak meluruskan tulang punggung di kala ruku dan sujud ada orang yang ketika ruku sujud tulang punggungnya bengkung gitu. Kata Nabi SAW la salat Tidak sempurna salat yang seperti itu. Jangan kalian turun seperti turunnya unta. Jangan juga kalian sujud seperti binatang buas yang menghamparkan kedua kaki depannya. Sikutnya itu terhampar. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Orang yang tidak tahu, orang yang tidak berilmu tentang tata cara sujud. Bisa terkena larangan ini ya. Itu dari aspek lahiriah pelaksanaan tata cara sholat. Belum aspek batiniahnya kekhusyuan. Untuk bisa khusyuk butuh ilmu, butuh ilmu. Sebab khusyuk itu salah satunya, ini salah satunya bukan satu-satunya. Salah satunya lahir dari adanya penghayatan terhadap bacaan yang kita baca dalam sholat. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini kata mulut, kata hati dan pikiran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kata mulut Alhamdulillahirabbil alamin. Hati dan pikiran fokus menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Begitu sehingga hati dan pikiran ini tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain hal yang lain-lain. Untuk bisa menghayati itu perlu faham, mengerti arti yang kita baca dalam sholat. Sekarang kalau tanpa ilmu, Bismillahirrahmanirrahim nggak tahu artinya apa ya Bismillahirrahmanirrahim. Hati pikiran nggak bisa menghayati. Kata mulut Alhamdulillahirobbilalamin hati nggak tahu. Akhirnya mulut-mulut ngomong, mulut-mulut baca doa-doa, hati pikiran mengembara ke sana kemari. Ingat ke pasar, ingat ke hutang, ingat ah, ke segala macam. Akhirnya tidak sinkron antara mulut dengan hati dalam sholat. Hambar sudah sholatnya. Sahun. Kena dengan ayat fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Jadi untuk bisa melakukan sholat yang berkualitas, yang ikhlas, yang khusyuk, yang sesuai dengan contoh Nabi SAW dibutuhkan ilmu. Tanpa ilmu sholatnya hambar. Tanpa ilmu sholatnya bisa-bisa terjerumus ke dalam banyak kesalahan. Akhirnya sholatnya tidak berbekas. Tidak menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sebelum sholat dia tukang bohong. Setelah sholat tetap tukang ngibul. Sebelum sholat dia tukang gibah. Setelah sholat tetap jadi jago ngegosip. Gak ada perubahan. Takwakah orang ini? Enggak, jauh dari takwa. Itu baru sholat. Belum yang lain-lain. Belum tauhid dan seterusnya. Walhasil apa yang dikatakan oleh Abu Darda la takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sehingga kamu berilmu menunjukkan ketakwaan seorang itu lahir dari ilmu. Karena ilmu dia bisa bertakwa. Karena ilmu dia bisa beriman. Karena ilmu dia beramal soleh. Karena ilmu dia berbuat kebaikan. Kenapa umpamanya seseorang seseorang berani mengodok merogoh sakunya mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk infak di jalan Allah. Menyumbang masjid, pesantren, dakwah dan yang sejenisnya, menyantuni fakir miskin, orang-orang yat, anak-anak yatim, janda-janda yang sudah tua yang tidak memiliki uh, orang yang menanggung kehidupannya dan seterusnya. Kenapa orang mau merogoh? Padahal dengan dirogohnya saku dia secara lahiriah uangnya berkurang. Ini lahir dari ilmu. Dia tahu dengan merogoh saku dia berpahala. Dengan merogoh saku dosanya berguguran. Dengan merogoh saku Allah akan menambah berkali-kali lipat rizkinya kepada orang itu. Janji Allah dalam Al-Quran itu. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi tujuh batang. Dari setiap batang menghasilkan seratus benih. Satu batang seratus benih ini ada tujuh. Jadi berapa? Tujuh ratus. Satu benih menjadi tujuh ratus. Satu kali infak Allah lipat gandakan balasannya tujuh ratus kali lipat. Dan ini pasti. Saking pastinya Allah mengistilahkan infak atau sodakoh dengan istilah kordon hasanah. Pinjaman yang baik. Kita memberi pinjaman kepada Allah. Seolah-olah Allah berhutang kepada kita. Itu istilah Allah dalam Al-Quran. Man dalladhi yukridullaha qardan hasanah yudha'ifu lahum yudha'ifu lahu walahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan balasannya, bayarannya, dan bagi dia ada pahala yang mulia. Allah menyatakan in tuqridullaha qardan hasanah yudha'ifu lakum wa lakum ajrun azim. Kalau kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah akan lipat gandakan balasannya, bayarannya. Yang dimaksud memberi pinjaman yang baik kepada Allah itu infak sodakoh. Kenapa Allah mengisilahkan dengan pinjaman yang baik? Apa Allah butuh pinjaman? Enggak. Tapi itu istilah dibuat oleh Allah yang menunjukkan pastinya Allah membayar, pastinya Allah membalas infak sodako itu dengan balasan yang berlipat ganda tahu ada ayat begitu, tahu juga banyak hadis yang menunjang itu, orang merogoh saku. Orang mengeluarkan uangnya. Sodako infak juga lahir dari ilmu. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, "Ma min yaumin yusbihu fihi al-'abdu illa yanzilu fihil malakan. Tidak ada satupun hari yang para hamba di hari tersebut masih hidup. Kecuali di hari itu turun dua malaikat. Setiap hari turun dua malaikat. Satu malaikat berdoa Allahumma munfiqan khalafah. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Didoakan tuh oleh malaikat itu. Satu lagi berdoa sebaliknya, Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebangkrutan, kerugian kepada orang yang mumsik pada hari ini. Mumsik itu menahan. Dia punya kelebihan uang untuk diinfakkan, untuk disodakokan, tapi tidak dia keluarkan, dia tahan. Kata malaikat, biar rugi orang itu. Biar bangkrut orang itu, biar dimusnahkan hartanya orang seperti itu oleh Allah Azza wa Jalla. Tiap hari itu terjadi. Tiap hari Orang yang infak didoakan oleh malaikat tiap hari. Orang yang bisa infak tapi dia tidak berinfak didoakan keburukan oleh malaikat. Nah, mengetahui hal-hal itu semua orang akan terdorong. Wah, kalau begitu saya infak deh. Saya infak deh. Infak lahir dari adanya ilmu, ketakwaan, keimanan, amal soleh dan semua kebaikan itu buah dari ilmu. Itulah orang-orang yang dipuji oleh Allah Azza wa dalam Al-Qur'an. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menyatakan ma min madhin fil Qur'an illa bahwa min samratil ilm. Tidak ada satupun pujian yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an kecuali pujian itu merupakan buah dari ilmu. Karena ilmulah seseorang beriman, karena ilmulah seseorang bertakwa, karena ilmulah seorang beramal soleh berbuat kebaikan dan ketakwaan keimanan ke kebaikan amal soleh itu yang membuat mereka itu dipuji oleh Allah Azza Wajalla. Maka semua pujian yang Allah tuangkan dalam Al Quran itu merupakan buah dari ilmu. Sebaliknya. ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min samratil jahal. Tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran Kecuali itu buah dari kebodohan Allah banyak mencela manusia di dalam Al-Quran Orang kafir jelas dicela Orang musyrik jelas dicela Orang-orang yang menyimpang para ahli maksiat juga jelas dicela dan seterusnya. Kenapa bisa lahir kekafiran? Pernah kenapa bisa lahir perbuatan syirik? Kenapa bisa lahir perbuatan maksiat dan penyimpangan-penyimpangan itu karena kebodohan. Coba Kurang bagaimana bodoh orang membuat patung dari batu, dari kayu, dari apapun lalu disembah-sembah. Dia yang membuat, dia yang menyembah kepada buatannya sendiri. Kurang gimana bodoh itu orang. Mestinya biasanya ya. Yang dibuat, yang menyembah pembuatnya kan mestinya begitu ya. Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita diciptakan oleh Allah. Diberi kesehatan, kehidupan, berbagai macam kenikmatan yang gak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la latuhsuha. Kalau kalian mencoba-coba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan bisa menghitung. Saking banyaknya. Makanya kita menyembah kepada Allah Azza wa tunduk, patuh, taat sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa yang telah menciptakan dan memberikan segalanya bagi kita. Wajar, normal. Makan kalau nggak mau ibadah nggak wajar, nggak normal. Nah ini ada orang buat patung lalu disembah kurang gimana bodoh itu orang. Ya, perbuatan syirik seperti itu. Ada agama tertentu yang menyatakan Allah punya anak. Anaknya didolimi oleh sesama manusia disalib dibunuh Allah sebagai bapanya diem aja kurang gimana bodoh itu orang ya demikian juga penyimpangan penyimpangan lain ya perbuatan syirik kufur bid'ah maksiat dan semua penyimpangan dicela oleh Allah Azza wa Jalla dan semua penyimpangan itu lahir dari kebodohan oleh karena itulah bila kita ingin terhindar dari celaan Allah, ingin terhindar dari penyimpangan, ingin termasuk golongan orang-orang yang memperoleh pujian dari Allah Azza wa Jalla, kuncinya satu, yaitu apa? ilmu. Makanya berkali-kali saya ungkapkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah yang menyatakan ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Wa ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahal. Tidak ada satupun pujian dalam Al-Quran kecuali itu buah daripada ilmu. Dan tidak ada satupun celaan dalam Al-Quran kecuali itu buah dari kebodohan. Itulah salah satu diantara manfaat atau faedah atau fungsi ilmu Eh, terhindar dari celaan dan bisa memperoleh pujian dari Allah Azza Itu yang pertama. Kedua, ilmu bisa menjadi penyebab seseorang memperoleh pahala yang sangat banyak dan bisa menyebabkan dosa-dosanya berguguran tanpa harus tobat dari dosa-dosa itu. Kita tahu faktor penghapus dosa itu banyak. Tidak hanya tobat, tobat jelas menghapus dosa. Ada nggak selain tobat yang bisa menghapus dosa? Banyak. Di antaranya kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. As-salawatul khams. Wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun liman bainahunna. Salat yang lima waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, wa fi riwayatan wal umrah ila umrah, umrah ke umrah. Itu menghapus dosa-dosa di antara ibadah itu. Salat subuh yang tadi kita lakukan berjamaah di masjid menghapus dosa kita antara isya sampai subuh tadi. Nanti salat duhur. Duhur itu menghapus dosa kita dari subuh sampai duhur. Asar begitu, maghrib begitu, semua salat begitu. Jumatan yang kemarin Jumat kita lakukan menghapus dosa Jumat yang lalu sampai Jumat itu. Jumat yang akan datang juga begitu. Ramadan begitu, umrah begitu. Kenapa? Karena itu kebaikan. Kebaikan semuanya bisa menghapus dosa. Apalagi yang bisa menghapus dosa musibah. Baik kecil ataupun besar. Baik musik, musibahnya fisik ataupun psikis. Kalau fisik contohnya ada yang mukul orang, ya, terjatuh kemudian berdarah, itu menggugurkan dosa. Kalau secara psikis sedih gitu ya. Kita merasa kecewa, resah, itu secara psikis musibah. Kita dihina orang. Tubuh kita nggak luka, tubuh kita nggak benjut, nggak ada yang sakit dari tubuh kita yang sakit apa? hati, perasaan, psikis kita, jiwa kita. Kita kecopetan, ya, kita digibahi orang, difitnah orang itu musibah menggugurkan dosa. Salah satu di antara faktor penggugur dosa adalah adanya makhluk lain yang memintakan ampun untuk kita baik makhluk lain itu sesama manusia atau para malaikat bahkan para binatang. Loh apa binatang suka istighfar? Suka. Untuk siapa istighfarnya? Untuk orang-orang tertentu. Dari mana kita tahu bukankah kita tidak faham bahasa binatang? Ya, kita tidak faham bahasa binatang, tapi Allah faham. Karena Allah yang menciptakan binatang dan menciptakan bahasa binatang dan Allah memberitahukan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh binatang itu diberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal itu kepada kita. Kalau ada seseorang yang dimintakan ampun oleh malaikat, dimintakan ampun oleh para binatang dengan malaikat yang memintakan ampunnya jumlahnya banyak, penghuni langit dan bumi, semuanya pasti dikabul. Mengakibatkan dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu Nah, salah satu di antara manusia yang memperoleh istighfar para malaikat dan binatang-binatang adalah orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu dimintakan ampun loh oleh para malaikat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dosa-dosa orang-orang yang belajar, dosa-dosa orang yang mengajar itu berguguran dari dirinya. Selama belajar dia selama itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Duduknya kita semua di sini itu dengan banyak pengorbanan Semua pengorbanan itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Pengorbanan kita apa? Jelas uang keluar, ongkos, bensin minimalnya. Mungkin ada yang nebeng. Lalu apalagi waktu yang jelas, dua jam minimalnya. Bisa lebih dengan perjalanan dan persiapan. Tenaga ya. Dan ada penderitaan selama di sini. Saya yakin yang duduk ini ada sedang mengalami penderitaan, ada yang pinggangnya panas, pegel, kesemutan, ya, ngantuk, dan seterusnya. Itu penderitaan dan penderitaan yang lahir dari sebuah ibadah menggugurkan dosa. Makin menderita, makin banyak dosa-dosa yang gugur. Makanya kalau ngaji itu yang lama aja. Biar pegalnya lama. <laughs> Biar menderitanya lama, biar dosa yang gugur tambah tambah banyak. Di samping itu selama ngaji ada yang memintakan ampun nih. Siapa? Para malaikat. Berapa jumlahnya? Tak terkira, tak terhitung penghuni langit dan bumi. Siapa lagi? Semut-semut yang ada di lubangnya. Ikan-ikan yang ada di lautan. Yang jumlahnya konon. Lebih banyak daripada makhluk di darat. Karena konon juga. Kenapa konon? Sebab saya belum pernah membuktikannya sendiri. Konon luas lautan lebih luas daripada daratan. Saya nggak tahu bener enggaknya. Percaya aja lah sudah. <laughs> Makanya makhluk di lautan lebih banyak daripada makhluk di daratan. Makhluk laut, makhluk darat, penghuni langit, penghuni bumi semuanya memintakan ampun untuk orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu nih. Kira-kira kalau semua makhluk berdoa kepada Allah, termasuk makhluk yang soleh, yang maksum dari kesalahan. Siapa? Para malaikat. Berdoa kepada Allah, kira-kira doanya dikabul nggak? Pasti dikabul. Efek dikabulkannya doa mereka menyebabkan orang yang dimintakan ampun itu gugur dosa-dosanya. Nah, Orang yang memperoleh istighfar para malaikat dan makhluk-makhluk lain itu diantaranya orang-orang yang sedang belajar ilmu, orang-orang yang sedang mengajarkan ilmu. Kita ini sekarang semua yang sedang ada yang memintakan ampun loh. Kita ini sekarang dosa-dosa ini sedang berguguran loh. Tanpa bertobat dari dosa itu berguguran dengan sendirinya. Karena aktivitas mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Dari mana Ustaz tahu? Dari hadis Nabi alaih salatu wassalam. Di antaranya. Hadis yang diterima dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah dhukira li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan ahaduhuma alim wal akhar abid Ada dua orang tuh diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Mana di antara dua orang ini yang lebih utama, lebih mulia? Pertama alim, kedua abid. Alim orang yang berilmu. Ahli ilmu. Abid ahli ibadah. Ahli ibadah ibadahnya hebat. Tidak hanya yang fardu yang sunnah pun dilakukan. Kata orang Sunda di sana, fardu kalaku sunnah kalampah. Kalau saya tahu bahasa Jawanya akan saya bahasa Jawakan itu. <laughs> Cuma karena nggak tahu, ya udah pakai bahasa Sunda aja. Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilaksanakan. Saya sering dengar tuh ceramah Ustaz Zen itu suka keluar bahasa Jawanya. Tapi lucu, seneng dengernya. Kalau saya bisa saya juga mau ngomong Jawa di sini. Nanging kula boten saged bahasa <laughs> Jawi. Bener nggak? Nah, boten saged. Itu ahli ibadah abid. Adapun alim, ahli ilmu tapi ibadahnya pas-pasan. Yang dimaksud ibadah pas-pasan, dia hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnahnya banyak ditinggal. Dia hanya menjauh yang haram saja, kadang yang makruh dilakukan. Dan itu tidak dosa, meninggalkan yang sunnah tidak dosa. Dan ada dua golongan manusia yang karena keadaan, karena keadaan mengharuskan dia meninggalkan yang sunnah. Dua golongan manusia. Pertama siapa? Alim, orang berilmu. Kedua, ulil amri. Karena apa? Karena mengejar kewajiban. Kalau yang sunnah dilakukan kewajiban terbengkalai. Pegawai-pegawai umpamanya di desa, di kecamatan beres sholat fardu sudah ditunggu oleh warga ada yang bikin KTP, bikin surat pindah, bikin surat cerai, surat nikah, oh, segala macam. Kalau itu kewajiban kan? Kewajiban sebagai ulil amri wajib me melayani kepentingan warganya yang mendesak. Itu wajib. Kalau enggak, kalau melalaikan dia dosa. Kalau dia melaksanakan sholat sunnah dulu kewajiban terbengkalai. Ini Al-Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad menjelaskan dua jenis manusia yang kadang-kadang yang sunnah harus dia tinggalkan untuk mengejar yang wajib. Sedangkan kewajiban para aparat banyak. Kadang-kadang dalam kondisi tertentu seperti itu. Kedua, orang alim. Apalagi pada zaman sekarang adanya pesawat, adanya kereta, adanya travel yang Jam kepergiannya itu nggak bisa diundur sedetik dua detik sekalipun. Kadang-kadang ada ustadz ceramah di sini, beres ceramah harus ceramah lagi di tempat lain, pakai bus, pakai kereta, pakai travel, pakai pesawat yang waktunya sangat mepet. Kadang-kadang setelah sholat fardu assalamualaikum assalamualaikum wirid pun dibawa sambil jalan. Gak sempat lagi sholat sunnah. Kalau enggak ketinggalan pesawat, kalau enggak ketinggalan travel, kalau enggak ketinggalan kereta dan itu sudah dibeli e, tiketnya, kalau enggak ya hangus ya jadwal di tempat lain terbengkalai. Makanya seringkali dia mencukupkan dengan hal yang fardu, yang sunnah sering ditinggalkan. Kalau kondisinya begitu ya. Tapi kalau kondisinya memungkinkan ya pasti orang alim juga melaksanakan yang sunnah. Karena keilmuan yang dimilikinya memberi motivasi besar untuk mengamalkan yang sunnah juga selain yang fardu. Nah ada dua orang satu alim satu abid. Si alim hanya sol, hanya yang fardu yang sunnah banyak ditinggalkan, tapi ilmunya banyak. Yang abid ahli ibadah. Dia tidak terlalu sibuk. Yang fardu yang sunnah semuanya dilakukan. tapi ilmunya minim. Mana di antara kedua orang ini yang lebih utama? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alimi al 'abid ka fadli 'ala adanakum." Fi riwayah, "Ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaan diriku dibanding orang terendah di antara kalian atau dalam riwayatnya seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding seluruh bintang yang ada seluruh cahaya bintang yang konon jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan kalah oleh satu bulan di malam purnama Seperti itu keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tetap lebih utama ahli ilmu dibanding ahli ibadah tanpa ilmu. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Syekh Ridwan Jami' Ridwan dalam kitab Tahqiq Mukhtasar Minhajul Qasidin menyatakan hadis ini sahih. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasil khaira sesungguhnya Allah dan para malaikatnya seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni langit siapa? Para malaikat. Penghuni bumi kita manusia, jin dan binatang-binatang sampai semut-semut yang ada di lubangnya, di sarangnya, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, seluruhnya bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sama manusia. Bersolawat. Allah solawat, para malaikat, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi juga solawat. Apa yang dimaksud solawat Allah kepada hamba? Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menukil ucapan Imam Abu Aliyah yang menyatakan salatullah ala abdi sanahu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada seorang hamba maknanya adalah pujian Allah kepada hamba tersebut di hadapan para malaikat. Jadi di sekeliling aras ada para malaikat. Yang dekat yang jumlahnya tak terkira. Sebagian ulama menyebut malaikat sekeliling aras itu dengan sebutan malaikat karubiyun. Sebagian saja. Sebagian ulama ada yang membantahnya karena tidak adanya nas dalil baik Quran atau hadis yang sahih tentang penamaan malaikat karubiyun. Tapi Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirahnya menetapkan hal itu. Itu Allah sering memuji hamba di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arus, Allah memuji menyebut nama hamba itu di hadapan para malaikat. Sehingga hamba tersebut yang namanya disebut dengan konteks pujian menjadi populer, beken, terkenal di kalangan penduduk langit. Yang harus kita kejar adalah popularitas diri kita di langit bukan di dunia. Lebih baik kita beken terkenal masyur populer di kalangan para malaikat karena kebaikan kita. Walaupun dihujat oleh manusia daripada kita beken populer di kalangan manusia tapi dicela dilaknat oleh penduduk langit. Jadi orang yang memperoleh salawat dari Allah adalah Orang-orang yang dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Allah memuji, Allah bersolawat kepada orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Itu solawat Allah. Adapun solawat para malaikat dan penduduk bumi yang lainnya adalah istighfar mereka. Tarahum mereka kepada hamba tersebut. Para malaikat menyatakan, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamu, ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka, ampuni mereka, rahmati mereka. Begitu terus. Malaikat jumlahnya tidak terkira penghuni langit loh. Yang kata Nabi saw. alaihi wasallam, sama wa tahiqqa an ta'itta ma min maudi arba'i asabi fis sama illa fihi malakun wadi'un jabhatahu lillahi azza wa jalla Langit bergemuruh karena berat dan sudah selayaknya langit itu bergemuruh, berguncang. Karena apa? Karena tidak ada satu jengkal pun tempat di langit kecuali di sana ada malaikat yang meletakkan keningnya bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Satu jengkal tempat di langit di sana ada malaikat. Sedangkan langit luasnya bukan main. Menurut kita langit ini saking luasnya tidak berujung, tidak berpangkal, tidak ada ujungnya ya. Padahal ada ujungnya. Tapi menurut kita nggak kelihatan, nggak ada. Saking apa? Luasnya. Langit seluas itu penuh oleh malaikat. Itulah penduduk langit. Malaikat yang jumlahnya tak terkira, tak terhitung, saking banyaknya seperti itu, memintakan ampun bagi orang-orang yang sedang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu malaikat. Belum lagi semut, belum lagi ikan-ikan yang ada di lautan juga sama memintakan ampunan dan rahmat. Apa pengaruh dari istighfar dan tarahum mereka? Pengaruhnya turun ampunan. Turun rahmat dari Allah kepada orang-orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Maka gugurlah dosa-dosa orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Berdasarkan hal itu, maka salah satu di antara keutamaan ilmu yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu kepada manusia-manusia yang mencari ilmu adalah ilmu itu bisa menggugurkan dosa dengan jumlah yang sangat banyak loh. Makin lama ngajinya makin banyak dosa yang gugur loh. Makin sering ngajinya makin banyak dosa yang gugur loh. Tobat kita jarang, belum tentu setahun sekali kita tobatnya. Sedangkan dosa terus-terusan boleh dikatakan tiada hari tanpa dosa. Setiap hari pasti mungkin kita terjerumus ke dalam dosa. Keluar rumah aja langsung berdosa ya. Karena begitu keluar rumah ada orang yang pakai bikini itu. Kelihatan Enggak dilihat sayang dilihat dosa dia memilih yang kedua dilihat ajalah nanti juga istighfar terhapus akan ah, kan banyak yang begitu tuh dosa terus-terusan tobat enggak tapi Masya Allah kedermawanan Allah kepada hambanya Allah tidak hanya menetap bukan tobat sebagai satu-satunya penghapus dosa enggak. Selain tobat banyak di antara yang mencari ilmu seperti ini. Makanya seringlah hadir ke majelis ilmu yang lama sekali ngajinya yang lama tuh. Setengah hari gitu. Biar pegal. Biar dosa-dosanya berguguran makin pegal makin bagus. Makin banyak dosa yang gugur, ya. Makin banyak dosa-dosa yang terhapus, kesalahan yang terhapus dari diri kita. Oleh karena itulah maka dosa orang yang berilmu berguguran terus-terus dan terus karena ada yang minta akan ampun. Selain adanya penderitaan ketika proses belajar dan mengajarnya. Di satu sisi begitu, di sisi lain Sebaliknya dari dosa, apa lawan dari dosa? Lawan dari dosa apa? Pahala. Tuh masa gitu aja susah. Lawan dari dosa itu pahala. Pahala orang yang berilmu nambah, nambah, nambah, dan nambah terus. Belajarnya berhenti, Pahalanya nggak berhenti, ngalir terus tuh. Ketika tidur orang yang berilmu tetap dapat pahala, bukan dari tidurnya tapi dari ilmunya. Bahkan ketika orang yang berilmu itu mati masuk ke lubang kubur, seluruh tubuhnya hancur, lebur kayak bubur. Pahalanya tetap mengucur. Terus sampai hari kiamat. Dari apa? Bukan dari hancurnya tapi dari ilmunya. Dengan cara ilmunya diajarkan ke orang. Lalu orang yang tanya bodoh jadi faham Lalu diamalkan ketika dia mengamalkan ilmu dari kita Dia berpahala Kita pun memperoleh pahala dari amalan dia tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Nabi SAW dalam hadis suhih riwayat Imam Muslim menyatakan, Man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam. Ngajarkan ilmu, ilmu kebaikan dalam Islam. dia akan peroleh pahala. Ditambah pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan itu tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita ajarkan Fatihah kepada 10 anak. Tadinya anak itu nggak bisa Fatihah. Jadi bisa setiap anak yang 10 baca Fatihah mereka dapat pahala dari bacaan Fatihah mereka masing-masing. Kita yang mengajarkannya juga kebagian 10 pahala dari 10 anak itu. Tanpa mengurangi pahala anak-anak murid kita sedikit pun. Enggak. Pahala mereka utuh, enggak dibagi dua, setengah, setengah, setengah ya kamu setengah, saya setengah, enggak. Mereka satu utuh, kita juga satu utuh. Bayangkan kalau yang kita ajarkan bukan hanya Fatihah. Kita ajarkan surat-surat lain. Kita ajarkan ajarkan doa-doa harian. Kita ajarkan tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara ibadah lain. Kita ajarkan akhlak, kita ajarkan ajarkan tauhid. Lalu diamalkan oleh mereka. Mereka bisa sholat karena diajari oleh kita. Setiap mereka sholat, mereka dapat pahala dari sholat mereka. Kita pun dapat pahala dari sholat dia. Tanpa mengurangi pahala dia. Tapi tidak berarti kita nggak perlu sholat. Saya mau sudah tuh diwakili oleh murid-murid saya. Enggak, itu dosa tetap. Tetap kewajiban kita tidak gugur hanya karena kita sudah dapat pahala sholat dari murid-murid kita. Enggak. Kewajiban kita tetap wajib kita laksanakan. Bayangkan kalau murid kita tidak hanya 10 tapi 100, 1000 dan seterusnya. Setiap kali orang berbuat kebaikan dan kebaikan itu dia peroleh dari kita, kita yang mengajarkannya, kita dapat pahala dari amalan kebaikan dia. Kita tidur pun kita beramal, dalam tidurnya kita dapat pahala. Bukan pahala dari tidurnya, tidurnya nggak berpahala. Tapi dari amalan murid kita. Kita mati, pahala ngalir terus. Menyusul ke alam kubur. Nabi SAW menyatakan idza mata adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seorang anak Adam mati, putus semua amal. Maksudnya pahala dari semua amal putus, pahala sholat putus. Karena apa? Karena nggak bisa lagi sholat kalau sudah mati. Saum begitu dan yang lain-lain kecuali tiga. Salah satu di antara tiga Al ilmu yuntafa'u bi ilmu yang bermanfaat. Orang yang sudah mati, sudah hancur, masuk alam kubur, sudah dimakan oleh cacing dan binatang-binatang tanah lain. Tulang belulangnya juga mungkin sudah hilang gitu ya. Sudah tidak ada bekasnya sama sekali, tapi ilmu yang dia pernah ajarkan di dunia masih eksis, masih diamalkan oleh banyak orang, maka pengamalan dari orang-orang terhadap ilmu yang kita ajarkan tersebut ngalir terus ke alam kubur. Pahala dari ilmu itu nggak ada putus-putusnya loh. Coba lihat. Tadi di satu sisi dosa orang yang belajar ilmu mengajarkan ilmu itu gugur terus gugur terus gugur terus. Di sisi lain pahala Nambah terus, nambah terus, nambah terus. Bahkan nambahnya pahala itu enggak terhalangi oleh matinya orang itu. Mati eh, orangnya pahalanya tetap ngalir. Nyusul terus ke alam kubur tuh. Kan begitu tuh. Oleh karena itu, maka orang yang belajar ilmu mengajarkan ilmu pahala nambah terus, dosa berguguran terus. Kira-kira kalau kondisinya demikian, kalau nanti di akhirat ditimbang antara pahala dan dosa, lebih berat ke mana? Ke pahala dong. Kan pahala nambah terus dosanya gugur. Walaupun nanti dosa lagi. Kenalah dia dengan ayat dalam Al-Quran. fa'amma man ثَقُلَتْ mawazinu, fahuwa fi عِشَةِ Adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikan dosanya ada tapi sedikit tapi pahalanya lebih banyak, lebih berat, ditimbang, lebih berat ke pahala. Fahuwa fi Dia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dalam surah al ghasyah fi jannatin aliyah, di surga yang sangat tinggi. Setinggi apa derajat surga dia setinggi yang sesuai dengan kadar pahala yang dikumpulkan olehnya. Makin banyak pahala yang tersisa setelah dikalkulasikan dengan dosa, makin tinggi derajatnya. Inilah yang kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ketika menafsirkan ayat yang terdapat dalam Al-Mujadilah ayat yang ke-11 sebelas, Yarfa'illahu ya alladhina amanu minkum wal walladhina utul ilma Darajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kenapa orang berilmu? Bukan orang berharta. Bukan orang berjabatan. Bukan orang yang berpangkat, tapi orang berilmu. Diangkat derajat. Beliau menyatakan rafatud darajat li katsratis thawab. Ketinggian derajat itu karena banyaknya pahala. Dengan ilmunya orang itu pahalanya akan bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk. Sementara dosanya berkurang, berkurang, berkurang. Maka ketinggian derajat orang-orang yang berilmu tidak tertandingi oleh orang-orang selain mereka, oleh orang berpangkat, oleh orang berharta. Orang berharta mah hartanya malah menjadi beban bagi dirinya harus dihisab dengan hisab yang luar biasa ketat. Semakin banyak harta, semakin ketat itu. Oleh karena itulah, maka ilmu selain bisa menghapus dosa-dosa juga bisa menghasilkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kan untung ya ibarat dalam kehidupan di dunia tanya dosa itu utang, pahala itu harta kekayaan. Orang kaya adalah orang yang kekayaannya banyak, hutangnya nggak ada, nggak punya, bahkan dia menghutangi ke orang lain. Sebaliknya, orang miskin hutangnya banyak, hartanya nggak ada. Di akhirat Harta itu pahala. Hutangnya itu dosa. Kalau di akhirat orang pahala habis dosa numpuk, orang itu disebut bangkrut. Muflis. Nabi SAW menyatakan, Atadruna manil muflis. Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat yang menyangka bahwa pertanyaan Rasul SAW itu menyangkut urusan ekonomi, Mereka menjawab karena menyangka ini bukan urusan agama. Orang yang bangkrut itu ayat Rasulullah Allah dila malalahu wala mata'. Orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan. Oh bukan kata Nabi. Orang yang bangkrut al-muflisuna min ummati. Yang bangkrut dari kalangan umatku, umatku ini umat Islam. Alladzi ya'ti bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala solat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikan. Waqad syata mahada, wa dzala mahada, wa safakad dam mahada, wa dzorobahada. Tapi orang ini ketika dirinya pernah mencela si Anu, pernah zalim kepada si Anu, pernah memukul si Anu, pernah mengalirkan darah si Anu, pernah berbuat jahat kepada orang lain dengan berbagai macam kejahatan, gibah ke menghina kayak gitu, mencela, merampas hartanya, memukul fisik atau psikisnya. Pokoknya berbuat dolim kepada orang dan tidak terbalas di dunia. Ingat, kedoliman yang tidak terselesaikan di dunia tidak berarti urusan beres, tapi tambah ribet loh. Urusannya akan berlanjut ke akhirat. Nanti orang yang pernah dipukul ngambil pahala dari orang yang memukul. Orang yang pernah dicela dan tidak terbalas di dunia ngambil pahala dari orang yang mencela. Pernah juga yang disakiti ini, didolimi ini, dirampas hartanya, semuanya ngambil pahala. Kalau semua pahala habis, sedangkan kedolimannya masih tersisa, ada yang belum terbalas, terbayar, belum maka dosa dari orang yang didolimi diambil diberikan dioverkan dibebankan kepada orang yang dolim habis pahala yang tersisa dosa numpuk itu yang disebut dengan sebutan bangkrut di akhirat oleh karena itu cara agar kita tidak bangkrut di akhirat ilmu Ilmu akan menahan kita dari berbuat zalim di dunia. Ilmu akan membuat kita sabar dari kedoliman orang di dunia. Dan itu mengakibatkan pahala kita nambah, dosa kita berkurang. Dosa berkurang karena ilmu. Dosa berkurang karena menderita ketika belajar ilmu, menderita ketika menerima penjelasan ilmu, menderita ketika mengajarkan ilmu, menderita ketika umpamanya kita mengamalkan ilmu untuk diri sendiri semua penderitaan itu menggugurkan dosa ya setelah itu kita juga dimintakan ampun oleh para malaikat dan makhluk lain gugur lagi dosa setelah itu kita diomongin difitnah oleh ahli maksiat oleh orang-orang yang menyimpang karena ilmu yang kita ajarkan menyinggung mereka umpamanya gugur lagi dosa wah tambah bersih ini kita ini itu akibat ilmu Walhasil selain ilmu itu bisa mengundang pujian Allah, menghindari celaan Allah, ilmu juga bisa menggugurkan banyak dosa dan melahirkan banyak pahala. Inilah keutamaan ilmu yang kedua dan ini merupakan sumber kebahagiaan di akhirat nanti. Kalau sudah begitu tinggal nunggu aja kebahagiaan di akhirat yang Allah akan berikan kepada kita semua ketiga. Jadi yang pertama menghindari celaan dan peroleh pujian, yang kedua menambah pahala mengurangi dosa. Itu ilmu ya. Ketiga. Ilmu bisa menyebabkan kita ini terhindar dari dua golongan yang celaka. Allah membagi manusia hanya kepada tiga golongan dan tidak ada yang keempatnya. Seperti yang Allah tuturkan di dalam salah satu surat yang semua orang yang ada di sini pasti sudah hafal. Siapa yang tidak hafal kebangetan tuh. Siapa yang tidak hafal layak digetok tuh orang. Ayatnya bunyinya begini, coba hafal nggak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Surat <laughs> apa? Anas apa Al-Falaq? Al-Fatihah. Orang berilmu nggak akan bisa dibodoh-bodohi orang. nggak akan bisa ditipu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang yang di atas siratal mustaqim itu adalah orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya Allah Bukan orang yang engkau benci dan bukan juga orang yang engkau yang sesat Dari ayat ini manusia terbagi kepada tiga golongan Golongan pertama golongan orang-orang yang telah diberi nikmat. Semoga Allah SWT memasukkan kita semua ke dalam golongan ini Golongan kedua al-maghdubi alaihim, orang yang dimurka yang dibenci oleh Allah. Ketiga ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Semoga Allah menjauhkan kita dari dua golongan terakhir ini. Siapa ketiga golongan ini? Ternyata ketiga golongan ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Saya yakin pasti semua kita ingin masuk golongan pertama di antara tiga golongan ini ya. Apa memenuhi syarat atau tidak coba lihat setelah kita jelaskan. Tiga golongan ini tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jamil Ulum wal Ika menerangkan ini. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya juga menerangkan ini, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah ditanya siapa ketiga golongan ini. Beliau menjawab, "Fa ammal ladzina an'ama Allahu 'alaihim fa ulaika alladziina ya'lamunal haqqa wa ya'maluna bih." Adapun orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah mereka yang ya'lamunal haqqa, mengetahui al-haq mengetahui kebenaran. Al-haq itu Quran Sunnah. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Quran Sunnah. Ya lamun al-haq mengenal kebenaran artinya faham Quran Sunnah berilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah wa ya'malu nabi lalu mereka amalkan. Mengamalkan kebenaran itu. Berilmu dan beramal. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Kedua, wa ammal ladzina Allahu alaihim ulaika alladzina ya'lamunal haqqa wa lam ya'malu bih. Nah ini ingat. Adapun orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, Allah mereka yang mengetahui kebenaran tapi tidak mereka amalkan. Tahu ilmunya, diamalkannya tidak. Apalagi kalau ilmunya itu dia kotak-katik untuk meraih keuntungan dunia, diplesetkan ayat, dipelintir hadis untuk keuntungan pribadi di dunia ini dengan mengabaikan nasibnya di akhirat nanti. Dibenci itu oleh Allah. Berilmu tapi tidak beramal. Allah murka dan itu dikatakan oleh para ulama syibhul yahud. Syibhul yahudi itu serupa dengan Yahudi. Kenapa Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka berilmu tapi tak beramal. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang bahwa Nabi Muhammad SAW itu betul-betul Nabi asli. Nabi akhir zaman yang sebenarnya selama ini mereka tunggu-tunggu. Sejauh mana mereka mengenal Nabi itu sebagai Nabi asli Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri Allah menyatakan Ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri Kita ya punya anak umpamanya sepuluh Kembar lagi Akan Apa namanya keliru nggak memanggil mana si fulan, mana si alan gitu ya? Enggak. Sehari-hari dari kecil kita bisa membedakanlah orang lain mungkin enggak, tapi kita bisa. Apalagi kalau tidak kembar, apalagi kalau wajahnya beda-beda ya. Dari suara aja umpah kita di kamar ada anak kita umpah tertawa satu. Kita tahu itu suara anak yang keberapa ya? Kadang-kadang tidak bersuara pun tahu dilihat hanya dari cara melangkah. Cara buka pintu, cara nutup pintu, cara masuk rumah. Anak pertama, kedua, sampai ke sepuluh beda tuh. Ya, apalagi kalau lihat orangnya. Yahudi mengenal Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman seperti mereka mengenal anak-anaknya. Mereka berilmu, tapi tidak diimani, tidak diamalkan. Karena dengki. Kenapa dengki? Sebab Yahudi meyakini Nabi akhir zaman akan keluar dari turunan mereka juga, dari turunan Bani Israel, dari turunan Yahudi. Karena Bani Israel itu sudah menjadi langganan para nabi dari kalangan mereka. Dari kalangan Bani Israel, Israel itu kan nama Nabi siapa? Nabi Yakub. Israel namanya. Anak-anak turunan Nabi Yakub semuanya menjadi nabi. Yusuf, Ayub, Shu'aib, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya turunan Bani Israel. Turunan Nabi Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Makanya anak-anak turunnya disebut Bani Israel. Jadi karena semua nabi turunan Bani Israel, oh nabi akhir zaman yang ciri-cirinya jelas gamblang pasti dari turunan mereka. Pede tuh Yahudi itu. Terus Yahudi tahu bahwa nabi akhir zaman lahir di Mekah pindah ke Madinah. Makanya ada minimal tiga suku kabilah Yahudi yang lebih dahulu pindah ke Madinah untuk menyambut Nabi yang akan muncul. Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Kunaiqah itu sudah pindah lebih dahulu di Madinah. Ada Yahudi. Tadinya bukan orang Madinah mereka. Pendatang. Untuk menyambut datangnya Nabi akhir zaman. Selama menunggu mereka terlibat persaingan ketat dengan bangsa Quraisy. gontok kan sering tuh. Kalau bangsa Quraisy perang dengan suku bangsa lain lalu menang, tadinya berharap eh, Yahudi mudah-mudahan orang Quraisy kalah kalah kalah. Sekarang apa dengkinya? Ternyata menang. Bangga kan orang Quraisy. Apa kata Yahudi? Tunggu sampai keluar Nabi akhir zaman kami akan berperang bersamanya mengenahkan kalian. Jadi ada kedengkian Yahudi dengan bangsa Kores, ada rivalitas, ada persaingan yang buruk, gitu ya. Ketika muncul berita Nabi akhir zaman sudah muncul dari Mekah, ha, benar, pasti Yahudi. Selidik punya selidik terasa ternyata dari bangsa Kures. Aduh dari rival, dari rivalnya tuh. Siapa yang nggak dongkol coba? Diselidiki semua ciri-ciri kenabian ada pada dirinya. Yakin ini nabi yang benar, yang ditunggu-tunggu tapi karena itu dari bangsa Kures, dari rivalnya selama ini dia mereka tidak mau mengakuinya. Berilmu tapi tidak beramal. Tahu ini Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi ini. Makanya mereka dibenci oleh Allah, dimurkai karena hal tersebut. Makanya para ulama menyatakan setiap orang yang berilmu tapi tidak beramal seperti Yahudi, syibhul Yahudi. Mereka dibenci oleh Allah SWT. Itulah golongan kedua, siapa yang dibenci? Mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Adapun yang ketiga wa ammal ladzina adallahumullah faulaika ladina ya la, la ya'lamunal haqqa wa ya'maluna jahlihim. Adapun orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Tidak faham Quran Sunnah, tidak berilmu, tapi mereka beramal dengan kebodohan. Semangat amalnya ada, ilmunya nol amalnya lahir dari kebodohannya pasti salah, pasti keliru. Jadi golongan ketiga yang sesat adalah yang beramal tanpa ilmu. Ternyata tiga-tiganya berkaitan dengan ilmu dan amal. Orang yang dicintai oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah adalah orang yang berilmu dan beramal. Orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang berilmu tak beramal dan orang yang adalah orang yang beramal tanpa ilmu. Dari sini kita tahu ilmu dan amal merupakan penyebab terhindarnya kita dari golongan yang dibenci dan golongan yang sesat. Ilmu dan amal merupakan kunci utama untuk berada di atas siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, ke siratul mustaqim. Apa siratul mustaqim itu? Siratul ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa yang telah nikmat? Yang berilmu dan beramal. Siratul mustaqim itulah itulah ilmu dan amal. Siapa orang yang berada dia ingin berada di atas siratal mustaqim, pelajari ilmu. Lalu amalkan. Dia akan diberi nikmat oleh Allah, tidak dibenci, tidak akan disesatkan oleh Allah Azza wa Inilah keutamaan ilmu yang ketiga yaitu ilmu menjadi kunci kita berada di atas siratal mustaqim dan amal ya ilmu dan amal. Ilmu menyebabkan kita memperoleh nikmat dari Allah. Ilmu menyebabkan kita terhindar dari kebencian Allah dan terhindar dari disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ikhwan dan akhwat, kalau kita menjelaskan semua keuntungan ilmu, sampai besok subuh nggak akan selesai. Saking banyaknya. Tapi tiga yang diucapkan, yang dijelaskan tadi itu sudah cukup menggiurkan coba. Yang pertama tadi ilmu bisa menyebabkan kita dipuji oleh Allah dan tidak dicela. Yang kedua ilmu menyebabkan pahala nambah terus dosanya berkurang terus dan yang ketiga ilmu menjadi kunci untuk bisa berada di atas siratul mustaqim terhindar dari al maghdubi alaihim dan terhindar dari abdolin gitu ya keutamaan ilmu itu luar biasa makanya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyatakan At-tafakkuru fil ilmi sa'ah khairun wa habbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang ilmu sesaat saja. Belajar ilmu sesaat saja. Lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat sekalipun seribu rakaat. Kita tahu sholat sunat seribu rakaat kalau ada ya. Kan nggak ada kenyataannya ya sholat apa. Kalau ada ikhlas khusus sesuai sunnah. Kebayang pahalanya gede ya. Kebayang. Tahajud aja pahalanya sudah segitunya. Apalagi ini seribu rakaat kalau ada. Belajar ilmu sesaat lebih utama, lebih baik daripada sholat sunat sekalipun seribu rakaat. Ini oleh Imam Syafi'i rahimahullah diungkapkan dalam sebuah kisah. Kisah ini menjadi akhir dari tablik akbar kita sekarang. Nah berarti sudah sampai di akhir sebentar lagi sudah mulai senang kita. Yang tadi sudah ngantuk-ngantuk Sudah mulai akhir-akhir ini sudah semangat lagi tuh. Bagian yang paling menyenangkan dari sebuah pengajian bagi para mustamiin biasanya adalah bagian ketika Ustadz menyatakan terakhir adalah nah itu yang paling menyenangkan. <laughs> Bububar. Ini kisah kisah nyata diceritakan Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Syekh al uthaymin rahimahullah juga mengutip kisah ini dalam Kitabul Ilm. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad. Guru dengan murid ini. Imam Ahmad kalau ngaji, sekali ngaji yang hadir 20 ribu lebih. Di sini ada 20 ribu yang hadir. Kurang nolnya satu. Kenapa coba nggak sampai 20 ribu? Karena yang ngajinya bukan Imam Ahmad. Imam kecil pun bukan. Makanya daya tariknya juga tidak sebesar Imam Ahmad. Dalam pelajaran-pelajaran Imam Ahmad sering memuji Imam Syafi'i. Dipuji habis selain berilmu, berakhlak, akhlaknya mulia, ibadahnya hebat, waro, takwa, dipuji habis. Tidak ada satu kata pun yang mengisyaratkan celaan Imam Ahmad kepada gurunya Imam Syafi'i walaupun banyak perbedaan pendapat fikih antara beliau dengan gurunya. Murid murid Imam Ahmad jadi penasaran terhadap sosok Imam Syafi'i kayak apa ya? Ingin tahu gitu. Mau diperhatikan segala-galanya untuk diambil faidahnya, manfaat. Tersiar kabar Imam Syafi'i datang berkunjung kepada Imam Ahmad. Ah ini. Orang sering disebut dalam konteks pujian mau datang seneng gitu kan? Mau dilihat orangnya kayak apa? Kalau berbicara gimana? Makannya gimana? Sholatnya gimana? Mau diikutin pasti itu semua aplikasi dari ilmu. Ingat, ketakwaan aplikasi dari ilmu. Kemuliaan akhlak adalah perwujudan dari ilmu. Ketika Imam Syafi'i datang disambut sebagaimana layaknya seorang muslim menyambut seorang yang mulia karena ilmunya. Imam Syafi'i dimuliakan bukan karena jabatannya. Jadi RT pun enggak beliau. Apalagi gubernur enggak. Bukan karena hartanya, bukan konglomerat, bukan pengusaha, tapi karena ilmunya dan amal. Semua makanan-makanan terbaik yang dimiliki oleh Imam Ahmad dikeluarkan, disuguhkan. Ini tamu istimewa, spesial. Orang-orang melihat apa yang akan dilakukan Imam Syafi'i dalam pandangan manusia umumnya termasuk pandangan kita orang soleh orang takwa kalau makan itu pasti orang Sunda istilahnya ancin saya nggak tahu bahasa Jawa ancin itu makannya sedikit apa istilahnya iya sekedik paling dengan tiga jari sesuap dengan suap, dua suap sudah gitu ya kebayangnya begitu karena mereka itu tidak rakus terhadap duniawi. Yang mereka kejar akhirat. Dunia itu ala kadarnya untuk bisa menjadi bekal seperlunya untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dibayangkan seperti itu Imam Syafi'i. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata membuat semua orang terkejut. Imam Syafi'i yang tadinya diduga akan makan sedikit menghabiskan seluruh makanan dan minuman yang disajikan tanpa sisa. Orang-orang kaget ternyata Imam Syafi'i gembul. Tahu gembul ya? Gembul itu banyak makannya. <laughs> Rakus. Bagi seorang ulama sebesar Imam Syafi'i itu aib. Bagi kita mungkin biasa, malah kalau sedikit malah kaget. Kedua, malam harinya dibayangkan Imam Syafi'i tidak tidur, pasti sholat atau baca Quran. Dilihat, betul tidak tidur, tapi juga tidak sholat, tidak satu rokaat pun sholat, tidak satu kata pun ayat Al-Quran yang dibaca. Beliau merenung, melamun seperti ada yang difikirkan. Satu rokaat pun tidak sholat, satu potong ayat pun tidak dibaca. Ini berlangsung sampai subuh dan hebatnya lagi beliau sholat subuh tanpa wudhu. Ada tiga yang dianggap aib. Pertama gembul tadi. Banyak makan. Kedua nggak sholat malam. Dua hal ini bagi kita bukan aib. Bagi kita. Malah kalau kita sholat malam dan sedikit makan dianggap aneh. Lagi sakit ya. Paling begitu. Tapi yang ketiga, sebejat-bejat kita nggak gini-gini amat. Apa yang ketiga? Sholat subuh tanpa wudhu. Kecewa tuh murid-murid Imam Ahmad. Mereka komplain kepada Imam Ahmad, "Ya Aba Abdillah, Kaifat tusni ala Hadar rajul?" Wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah. Abu Abdullah sebutan bagi Imam Ahmad. Bagaimana orang engkau memuji orang seperti alladzi akala wa Shariba wa afragha kulla ma fil ina walam lam yaqum al-lail wa yusalli al-fajr biduni al-wudu. Wahai Imam, bagaimana orang engkau memuji orang seperti kerjanya makan, minum, menghabiskan semua makanan yang disuguhkan, enggak salat malam, eh salat subuh tanpa butuh, Masa yang kayak begini dipuji? Apa kata Imam Ahmad? Tanya. Penasaran? Ditanyakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Coba lihat jawaban. Tiga perkara yang tadi dianggap aib pada diri ulama besar sekali berimam Syafi'i setelah dijelaskan didasarkan pada ilmu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i, "Amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kullama fil ina' li'annani ma wajadtu ta'aman atyaba wa ahalla min ta'amil Imam Ahmad wa uridu an amla abatni bihadzal ta'am Adapun aku makan, minum, menghabiskan semua makanan yang ada di piring, yang ada di wadah. Karena aku tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih baik, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad kan terkenal waro, takwa, kesolehannya mendunia. Makanan yang dimiliki jangankan yang haram, yang syubhat pun nggak mungkin. Semua akan penuh barokah. Dilihat pemiliknya siapa, bukan dilihat kandungan gizi, rasa atau harga, bukan. Pemiliknya siapa? Orang soleh pasti makanannya penuh barokah. Mumpung ini makanan penuh barokah dan jarang-jarang, saya ingin memenuhi perut saya dengan jenis makanan seperti itu tuh. Rasanya mungkin biasa. Karena Imam Ahmad itu makannya roti kering yang apabila dimakan harus dicelupin dulu ke air loh. Agar agak agak apa? Agak empuk sedikit baru bisa dimakan. Dari segi kandungan gizi beda jauh dengan makanan kita. Dari segi rasa mungkin gak ada rasanya. Tapi lihat pemiliknya siapa? Manusia bertakwa. Oh luar biasa. Saya ingin penuhi perut saya dengan jenis makanan itu. Makanan penuh barokah masuk ke dalam tubuh menjadi darah daging yang memberi dampak positif kepada ibadah semangat, kepada maksiat jadi anti. Sebaliknya kalau makanan yang masuk kepada kita makanan haram walaupun enak, mahal, bergizi tapi sumbernya haram, oh bahaya, bahaya. Kullu lahmin butuh anil haram fannaru aulabih. Semua daging yang tumbuh dari hal yang haram, maka neraka lebih layak untuk. Nanti bawaannya tuh ke ibadah malas, ke semangat, ke, ke maksiat semangat itu kalau yang haram. Jadi mumpung makanan ini makanan penuh barokah, saya habiskan semuanya. Itu alasannya. Jadi mungkin kesehariannya beliau tidak rakus, Betul seperti bayangan orang sedikit-sedikit. Tapi ini jenis makanan luar biasa dari segi pemiliknya, barokahnya. Bukan rasa, bukan gizi, bukan harga. Ini alasan yang pertama. Saya mohon maaf, saya tidak bertanggung jawab nih. Kalau umpamanya setelah kajian ini antum, bapak-bapak, ikhwan yang ada di sini setiap hari datang ke rumah Ustadz Abdul Zain Ustaz, makanan Ustaz itu penuh barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan Ustaz agar saya bisa kaya Ustaz. <laughs> Tiap hari minta makan. Saya nggak tanggung jawab itu. Kedua, wa amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam tak karena semalaman saya bertafakur tentang sebuah hadis. Hadis ini muncul dalam pembicaraan siang tadi dengan Imam Ahmad. Malamnya dipikir oleh Imam Syafi'i. Semalaman tidak tidur. Ada sebuah hadis, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, seorang anak namanya disebut Abu Umair. Dia punya peliharaan burung diberi nama Nugair. Di mana Abu Umair ada, burungnya selalu dibawa Nugair itu. Suatu saat Nabi bertemu dengan anak ini tidak ada burungnya lalu dikatakan ya Aba Umair ma fa'alan nuqair. Hei Abu Umair, sedang apa burungmu? Kemana disebut mati? Sudah sampai sana. Apa faedah pelajaran hukum yang bisa diambil dari hadis ini? Kata Imam Syafi'i wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambattu wa khadtu minhu akthar min alfi faedah. Setelah semalaman saya pikirkan hadis ini, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari seribu faidah. Lebih dari seribu pelajaran, lebih dari seribu hukum, lebih dari seribu fawaid yang bisa diambil dari hadis ini. Dipikirkan semalaman. Luar biasa. Lalu beliau menyatakan wa fil ilmi sa'ah khairun wa habbu min salati al firqat Dan berfikir tentang ilmu sesaat saja lebih baik dan lebih saya sukai daripada salat sunat sekalipun seribu rakaat. Alasannya apa? Pertama, salat sunat sekalipun seribu rakaat khusyuk ya, ikhlas sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pahala yang akan Allah berikan hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum sekiri, putus sholat, putus pahala. Pahala sholat akan ngalir terus. Tapi coba ilmu. Ketika belajar ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan oleh diri kita dapat pahala. Ketika ilmu itu diajarkan kepada orang lain dapat pahala. Setelah itu selesai kita tidur, pahala ngalir terus. Kita mati, pahala juga ngalir terus. Pahala dari ilmu itu nggak ada putus-putusnya. Berbeda dengan pahala sholat sunnah. Kedua, sholat walaupun seribu rokaat, khusyuk, sesuai sunnah, ikhlas, tapi hanya manfaatnya pahalanya untuk diri sendiri kebaikannya untuk diri sendiri orang lain yang nonton kita nonton sholat yuk biar dapat pahala nggak ada yang gitu ya orang lain yang ada di pinggirnya nonton orang yang sholat dapat pahala nggak hmm? nggak <laughs> hanya orang yang sholat tapi ilmu nggak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tapi orang lain satu manusia yang nama Imam Syafi'i yang hidup di abad kedua Hijriah Beliau lahir kira-kira tahun 150 Hijriah dan meninggal tahun 201 Hijriah, berbeda 1000 tahun lebih dari kita, ya. Hidupnya cuma 50 tahun. Ilmunya menyebar sampai lebih dari 1000 tahun kemudian di zaman kita. Pahalanya ngalir ke beliau. Setiap nama beliau disebut mulut ini keluar kata-kata doa kebaikan bagi beliau rahimahullah kasarallahu amsala dan seterusnya jadi pahala dari ilmu mengalir terus dan kebaikannya tidak hanya bagi dirinya tapi bagi orang lain betapa banyaknya orang-orang zaman sekarang termasuk kita yang kebagian manfaat dari ilmunya Imam Syafi'i, ilmunya Imam Ahmad, ilmunya para ulama zaman dahulu. Makanya belajar ilmu sesaat saja lebih baik dan lebih disukai daripada sholat sunat sekalipun seribu rakaat. Ini alasannya. Jadi Imam Syafi'i saat itu tidak sholat malam karena diganti dengan sesuatu yang lebih baik yaitu tafakur tentang hadis dan beliau ahlinya di bidang itu layak berisihan sendiri dan manfaatnya ternyata jauh lebih besar dibanding bila beliau sholat malam itu. Tidak sholatnya karena ada yang lebih baik. Mungkin kesehariannya kalau nggak ada ilmu yang harus dipikirkan, beliau sholat. Ini alasannya malam itu tidak sholat. Dan tidak sholatnya pada malam hari Imam Syafi'i nggak boleh jadi dalil bagi kita. Imam Syafi'i juga nggak sholat tuh. Oh saya sholat Imam Syafi'i enggak. Terus apa yang antum kerjakan malam itu nggak tidur nggak sholat nonton bola? <laughs> Beda tuh. Apalagi sebentar lagi mau Piala Dunia. Tengah malam orang sudah merencanakan siangnya tidur. Beli kopi. Siapkan cemilan. Pasang alarm. Ya. Begitu alarm bunyi jam 1 kering, wah langsung ke air. Langsung bikin kopi. Kuat sampai subuh. Kenapa antum enggak tahajud? Imam Syafi'i juga enggak. <laughs> Beda dong. Enggak bisa disamakan, ya. Itu alasan kedua kenapa Imam Syafi'i malam itu tidak salat. Adapun yang ketiga aku tidak berwudu setelah ketika akan salat subuh karena belum batal sejak Isya. Tidak ada kewajiban bagiku untuk berwudu kembali, ya. Tahu nggak berapa lama para ulama menyatakan Imam Syafi'i melakukan sholat subuh dengan wudhu dari Isa selama 30 atau 40 tahun. Kalau 40 tahun beliau melakukan sholat Isa dengan eh, sholat subuh dengan wudhu dari Isya menunjukkan apa? Menunjukkan pertama beliau tidak tidur semalaman. Kalau tidur berarti batal kan? Kedua itu sudah beliau lakukan sejak usia 10 tahun. Usianya cuma 50 tahun. Beliau melakukan itu selama 40 tahun, sejak anak kecil. Sekarang berapa usia kita? Sejak berapa tahun kita nggak tidur untuk salat malam? Pasti langsung jawab, belum pernah. <laughs> kalau untuk salat malam, tapi kalau tidak tidurnya karena bola, karena ngelembur, bisa eh, kita pikir berapa ya? Eh, saya ingat anu anu baru Ya. Sama enggak kita dengan Imam Syafi'i? Abadan enggak pernah sama. Makanya kemuliaan kita dengan beliau juga tidak boleh dipertanyakan. Mulia mana ya kita dengan Imam Syafi'i ya? <laughs> Itu orang enggak mikir. Inilah tiga jawaban Imam Syafi'i yang tadinya dianggap aib setelah dijelaskan berdasarkan ilmu menjadi sesuatu yang luar biasa. gembulnya rakusnya Imam Syafi'i kepada makanan Imam Ahmad lebih baik daripada saumnya kita. Tidak sholatnya, tidak sholat malamnya Imam Syafi'i pada saat itu lebih baik daripada sholatnya kita sepanjang malam mungkin. Dan tidak wudhunya Imam Syafi'i untuk sholat subuh mungkin lebih baik daripada mandinya kita. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui dahsyatnya ilmu serta kebaikan yang akan lahir dari ilmu tersebut yang semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang diberi hidayah untuk semangat mencari ilmu faham agama sehingga Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita karena kebaikan yang Allah berikan kepada manusia ditandai dengan faham tidaknya orang itu terhadap agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuat orang itu faham tentang agamanya. Kalau seseorang faham tentang agamanya menunjukkan Allah menginginkan kebaikan atas orang itu, karena pemahaman terhadap agama, ilmu tentang Islam merupakan sumber kebaikan dunia dan akhirat. Ini sebagai mukaddimah dari tablik akbar kita. Isi tentang judul yang terpampang di pamflet <laughs> belum terbahas, tapi itu menghabiskan waktu yang kita miliki cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu 20 menit untuk bertanya jawab apabila ada pertanyaan dipersilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada Bapak penanya tadi. Pertanyaannya kalau ilmu tadi bisa bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Zaman sekarang kemajuan teknologi menyebabkan tersebarnya ilmu bisa jauh lebih cepat, lebih efektif, lebih menjangkau ke tempat yang lebih jauh karena ada media radio, TV, internet dan seterusnya, YouTube gitu ya. Sekarang kalau ada pengajian seperti ini direkam, ada filmnya, ada audionya, suaranya, lalu disiarkan di TV disetel di radio, diupload ke YouTube, ke internet, menyebar. Lalu orang-orang ikut mendengarkan dan ikut mengambil faidah. Bagaimana dengan pahalanya? Iya, ini termasuk. Lalu pahala yang kebagian siapa? Semua orang yang punya andil dalam penyebaran ilmu tersebut. Dimulai dari pertama panitia. Kalau panitia nggak menyelenggarakan nggak akan ada pengajian ini ya. Panitia yang terlibat yang dapat pahala siapa? Ya ya semua yang terlibat sesuai dengan kadar keterlibatannya. Ada yang menyebarkan pamflet, ya mengumumkan di radio, ada yang menghubungi ustadznya, menjemputnya dan seterusnya. Terus yang merekamnya, terus yang mengeditnya, terus yang menguploadnya ke YouTube, terus operator yang menyiarkannya di TV-TV, operator yang nyetelnya di radio-radio. Sekarang pengajian kita secara live disiarkan oleh Radio Roja Bandung. Di sana mungkin ada seorang aja yang duduk sambil terkantuk-kantuk di apa namanya di kursinya tapi menyiarkan sambil meneliti jangan-jangan koneksi internetnya terputus gitu kan. Jangan-jangan ada gangguan sehingga para pendengar radio di rumahnya mati tidak terdengar. Di, diawasi begitu sampai selesai. Dapat pahala nggak dia? Dapat tentu saja. Dari mana dapat pahalanya? Dari semua orang yang bisa mendengarkan radio karena andil dia. Kalau dia nggak menyiarkan, nggak duduk atau dimatikan, orang-orang ribuan orang nggak dengar. Kalau nggak ada yang mengupload ke, ke YouTube, orang-orang nggak bisa melihat kajian ini di YouTube. Maka yang mengupload ke YouTube tersebut memperoleh pahala sebanyak orang yang mengakses ceramah ini di YouTube. Setiap kali ada yang buka, tak uh, eh, dengerin. Lalu dia berubah dari buruk menjadi baik. Siapa yang dapat pahala, dia dapat pahala. Siapa lagi yang mengupload? Siapa lagi yang merekam? Siapa lagi yang menjadi panitia? Siapa lagi ya ustadz yang memberikan ceramah? Semua yang terlibat dapat pahala yang kadarnya sebanding dengan kadar keterlibatannya di dalam kebaikan tersebut. Maka walaupun umpamanya keterlibatan kita sekecil apapun, terlibatlah dalam aktivitas dakwah, dalam aktivitas kebaikan, maka insya Allah Allah Jalla akan membagikan pahala sesuai dengan kadar kebaikan, kadar keterlibatan orang tersebut dalam dakwah ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang penuh barokah dan pertemuan awal untuk bisa kembali berkumpul dan bertemu di akhirat di surga yang penuh rahmat dan ridho Allah Azza dan semoga Allah Azza memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang dianugerahi hidayah untuk tetap menjadi pencinta ilmu, pencari ilmu, pengamal ilmu dan pendakwah ilmu sehingga menjadi orang-orang yang berderajat tinggi di akhirat di surga firdaus yang paling tinggi. Sekian saja mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.